Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan syarah yang disampaikan oleh Syekh Al Fauzan wafaqahullah terhadap permasalahan jahiliyah yang ke-35 bahwasanya termasuk ritual atau perbuatan orang-orang jahiliyah barakallahu fikum mereka beribadah dengan cara nah membuka auratnya dalam artian dengan cara menyingkapkan aurat-aurat mereka di antaranya adalah kejadian ketika mereka tawaf nah keliling Ka'bah mereka telanjang dan mereka berkeyakinan bahwasannya pakaian mereka kotor dan semisalnya. Nah, orang-orang yang di luar haram kemudian ketika memasuki perbatasan haram tersebut yaitu Makkah dan Madinah, nah barakallahu fikum, mereka melepaskan pakaian mereka dan mereka masuk ke dalam lingkungan atau sekeliling Ka'bah tersebut dalam keadaan telanjang. Kemudian sebagian mereka mengatakan al-yauma yabdu ba'duhu aw kulluhu wa ma bada minhu fala uhillu. Al-yauma yabdu ba'duhu aw kulluh. Wa ma bada minhu fala uhilluh. Pada hari ini nampak sebagiannya atau nampak seluruhnya. Yang nampak darinya maka tidak aku halalkan dalam artian tidak aku halalkan untuk melihatnya. Memang, memang mereka keyakinannya seperti itu dan itu keliru barakallahu fikum. Bagaimana beribadah kepada Allah taala dalam keadaan naam tidak menutup auratnya? Kita lanjutkan di sini halaman yang 133, cetakan yang kami miliki di sini, Yudarul Furqan Qala Syekh syaikh Al-Fauzan wafaqahullah. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala juga melarang Na'am barakallahu fikum hafizakumullah wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan Allah Taala juga mengharamkan kalian berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang kalian tidak memiliki ilmunya. Al-qawlu 'ala bila ilmin a'dhamu min syirki berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu itu adalah lebih besar keadaannya daripada kesyirikan. Wa min dzalika ya, dan antaranya adalah qauluhum ucapan mereka Allahu amarona bi aurat. Tuduhan mereka, lancangnya mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala mereka mengatakan justru Allah lah yang memerintahkan kami untuk membuka aurat. Ya, untuk menyingkapkan auratnya. Falyahdharil ladzina yaqulun maka hendaknya berhati-hati orang-orang yang mengatakan Hada halalun wa hada haram. Ini halal, ini haram. Biduni dalilin min kitabillahi wa sunnati rasulih. Tanpa adanya dalil dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Kenapa demikian barakallahu fikum? Karena yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas barakallahu fikum. Jadi tidak boleh sembarangan. Jangan sampai kita menghalalkan perkara yang haram atau sebaliknya mengharamkan perkara yang halal. Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda dalam hadis yang sahih, riwayat Bukhari Muslim hadisnya siapa? Naam Nu'man bin Bashir An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu maqal Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Syahidnya bahwasannya Naam yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Kemudian antara dua perkara tersebut ada perkara samar-samar yang tidak jelas kehalalannya, tidak pula keharamannya. Maka solusi yang terbaik adalah apa? Nah, ketika kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nah, barakallahu fikum. Faman ittaqad syubhat faqad istabara li dinihi wa irdih. Maka barang siapa yang menjauhkan diri dari perkara syubhat, perkara yang samar-samar tidak jelas halalnya atau haramnya, maka sungguh dia telah mensucikan enam agama dan kehormatannya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini ila an qala subhanahu wa ta'ala hingga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya bani Adam khudhu zinatakum." Wahai anak Adam, pakailah atau ambillah pakaian-pakaian indah kalian, yakni usturu auratikum, maknanya adalah tutupilah aurat-aurat kalian. Inda kulli masjidin setiap kali ke masjid, yakni inda kulli salatin setiap kali salat. Wa minha di adalah at-tawafu bil bait. Naam. Bahwa keliling Ka'bah. Nah, barakallahu fikum atau memutari Ka'bah. Memutari Ka'bah, nah, ritual nah, ibadah haji, rangkaian ibadah haji tawaf. Asyahid syahidnya anna ahlul jahiliyah yataqarrabuna ila Allah bikashfil aurat. Bahwasanya orang-orang jahiliyah mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara membuka aurat mereka. Eh, dalam artian tidak menutup auratnya. Wa ya'uddunaha wa ya'uddunahu ibadatan lillah. Kemudian mereka menganggap itu adalah perbuatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahada min afhashil kadhibi wazzur. Yang mana perbuatan ini atau ucapan ini atau anggapan ini merupakan apa? kedustaan dan juga kezaliman yang sangat jelek dan sangat buruk. Wal tuh billah. Nah, berlindung itu hanya kepada Allah SWT. wa minhu di antara juga na'khudu tahrima. Kita mengambil haramnya. Kashfil aurat mutlakon. Kita mengambil dalil yang mengharamkan apa? Nah, membuka aurat secara mutlak. Dalam artian tidak boleh kita sembarangan buka aurat kita. Laki-laki maupun wanita barakallahu fikum na'am illa lid darurah kecuali kecuali perkara darurat barulah diperbolehkan. Karena ad-darurah tubihu mada? al mahdurah Ad-darurah tubihu al mahdurah Perkara yang darurat itu menghalalkan atau membolehkan perkara yang na'am haram barakallahu fikum. Sehingga Allah Taala berfirman apa? Famanit turra ghairu baghin wala 'adin fala alaih. Maka apabila terpaksa tanpa dia mengharapkan, tanpa dia mengulangi lagi perbuatan tersebut, maka tidak ada dosa baginya. Ngambar kalau fikum seperti itu. Karena apa? Karena pada asalnya bangkai haram. Tapi ketika terpaksa bagaimana? Jadi halal barakallahu fikum. Itu pun sebatas apa? Sebatas nah barakallahu fikum bisa nah menyambung kehidupannya lagi. Setelah itu menambah enggak boleh. Nah barakallahu fikum itu nam. Jadi untuk masalah seperti ini perlu diperhatikan. Ad-darurah tubihul mahdhurah. Perkara darurat itu membolehkan perkara yang haram. Itu sebatas dengan perkara yang apa? Yang di nah dianggap darurat di situ. Adapun kalau seandainya tidak darurat maka tidak diperbolehkan. Kata beliau, kalau ilaji ad-daruri seperti berobat dengan cara yang darurat, tidak ada lagi kecuali harus membuka auratnya. Maka mau tidak mau terpaksa harus membuka auratnya. Au ma baina zawjaini ba'dihima ma'abad. Atau antara dua suami istri, ini boleh. Nah, antara suami istri boleh dalam artian buka-bukaan tidak masalah. Nah, istri melihat aurat suami, suami melihat aurat auratnya istri itu enggak masalah barakallahu fikum. Naam. Wa kashful aurah fi ghairi hatainil halatain haramun syadidut tahrim. Adapun membuka auratnya, menyikapkan auratnya selain dua tempat atau dua keadaan ini, hukumnya adalah haram yang sangat haram. Ya, hukumnya adalah haram dan sangat haram. Adapun kalau perkaranya adalah darurat, misalkan berobat dan misalnya harus disingkap auratnya, harus dibuka auratnya, harus telanjang misalkan, kalau perkaranya darurat tidak masalah, ad-darurah mahdurah. Perkara darurat itu membolehkan perkara yang haram. Itu yang pertama. Yang kedua ketika suami istri. Ini juga diperbolehkan. Nah, suami di hadapan istri, istri di hadapan suami dan semisalnya. Li'annahu yajurru ilal fahisyah kata beliau di sini. Nah, selain dua keadaan ini maka hukumnya adalah haram yang sangat haram. Li'annahu yajurru dikarenakan bisa menghantarkan ilal fahisyah. Anam, dikarenakan dikarenakan perbuatan tersebut bisa menghantarkan pada perkara yang perbuatan keji, wal wuqu' fil jarimah dan juga akan menghantarkan untuk terjatuh dalam perkara jarimah kriminalitas kriminalitas atau kejahatan. Wasyaitanu arafa anna al-urya yajurru ila zina wal liwat atau Dan syaitan itu tahu bahwasanya yang namanya orang-orang yang telanjang itu kan bisa mengantarkan kepada perzinaan dan juga liwat. Liwat itu adalah luti dalam artian laki-laki berhubungan dengan laki-laki. Nah, kalau bahasa bebasnya adalah nam eh, sodomi. Eh sodomi. Kalau julukannya kalau julukannya adalah homosek. Dalam artian Laki-laki suka, suka sama laki-laki, berhubungan laki-laki dengan laki-laki. Itu sebabnya apa? Karena telanjang tadi itu. Nah, kalau laki-laki sama perempuan normal. Seperti itu aslinya laki-laki suka perempuan, perempuan suka laki-laki. Tapi kalau laki-laki suka sama laki-laki itu aslinya tidak normal. Nah, itulah yang di yang dikisahkan dalam kisahnya siapa? Kaum Lut. Ya, kaumnya Nabi Lut itu barakallahu fikum. Nah, Laki-laki suka sama laki-laki, berhubungan laki-laki dengan laki-laki. Falidzalika oleh karena itu raghaban nas fi kashfil aurat. Oleh karena itu syaitan itu malah menggiring atau istilahnya nah barakallahu fikum menyemangati manusia agar membuka auratnya. Wasama hadza taqadduman, kemudian menamakan ini adalah taqaddum wa hadaratan wa ruqiyan, artinya hampir sama semua. Artinya ini adalah kemajuan atau perkembangan zaman gitu artinya seperti itu. Wa nafara minas satri wal libas al muhtashim. Kemudian Naam syaitan tersebut berupaya untuk apa? Berupaya untuk naam membuat lari manusia itu dari apa? Dari menutup auratnya dan juga dari pakaian yang sopan. Al-libas muhtasyam adalah pakaian yang sopan. Jadi pakaiannya semuanya sopan eh, karena dia oleh syaitan akhirnya dengan pakaian yang tidak senonoh. Pakaian yang sangat tipis, transparan atau menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya atau sebagian postur tubuhnya. Wa qala hadza ta'khurun. Kemudian dia membisik-bisiki dan juga na'am barakallahu fikum hafizakumullah. Na'am bikin talbis penyamanan mengatakan apa hadza ta'khurun. Nah, yang seperti ini adalah bentuk ta'akhur, ketinggalan zaman, waraja'iyatun kuno dan semisalnya wataqani itu baliyah, adat istiadat yang kuno dan semisalnya. Seperti itu. Ewa, jadi syaitan semangat kalau melihat orang-orang telanjang itu. Untuk apa? Untuk menjerumuskan manusia dalam perzinaan, liwat dan semisalnya. Wa may yuqalu 'anil hijabil an dan apa-apa yang diucapkan tentang masalah hijab saat ini atau sekarang ini, wa tazhid fi dan juga meremehkan perkara hijab wa tamaskhur min ahli dan juga ajakan hinaan terhadap orang yang menggunakan hijab syai'un ma'ruf ini perkara yang sudah diketahui perkara yang sudah dalam artian perkara yang ma'ruf perkara yang sudah terkenal gitu loh ya, sudah menyebar fi suhufi baik dalam koran-koran wal majallat atau majalah-majalah wal majalis atau pertemuan-pertemuan wal dalik dan yang selain itu lakin hadza la yadurru ahlal iman akan tapi kesesatan yang seperti ini kerusakan seperti ini tidak membahayakan orang-orang yang memiliki keimanan idza tamassaku bidinihim manakala mereka berpegang teguh dengan agama mereka ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza tadaitum wahai orang-orang yang beriman jagalah diri-diri kalian nah, tidak akan membahayakan kalian Naam sesatnya orang sesat manakala kalian na'am barakallahu fikum hafizakumullah di atas petunjuk, di atas kebenaran, di atas keimanan yang kuat barakallahu fikum seperti itu. Inilah fitnah yang terjadi atau inilah